Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd Ikhwatul Islam a'azakumullah wa ayakum Kita melanjutkan kajian Fiqhul Qulub Sekarang kita masih membahas pengaruh nama-nama Allah untuk hati seorang hamba. Kita masuk nama Allah Al-Hamid yang terpuji. Dan nama Allah ini ya sangat berpengaruh sekali terhadap hati kita bila kita merenunginya. Di mana perbuatan Allah semua terpuji. Ciptaannya terpuji, takdirnya terpuji, syariatnya pun terpuji. Dan semua yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan, semuanya terpuji bahkan musibah yang menimpa diri kita pun Allah terpuji padanya. Karena dengan musibah itu kita menjadi orang yang tidak berlebihan dalam kegembiraan. Kita pun juga <clears throat> ya digugurkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> ya Allah Subhanahu wa taala terpuji maka dengan apa namanya keterpujian Allah Subhanahu wa taala dalam semua syariatnya maka hati kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita senantiasa mengakui akan perbuatan Allah yang terpuji maka hati kita akan menimbulkan rasa cinta dan berharap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi hamba ya hati yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ya hati kita mengakui bahwasanya semua nikmat itu adalah ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya akhwal ya ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> sesuatu yang Masya Allah memberikan pengaruh yang kuat di dalam hati kita ketika kita beriman kepada nama Al-Hamid ini. Hati yang selalu bersyukur adalah hati yang dipenuhi iman dan Islam hati yang senantiasa <clears throat> memuji Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang menunjukkan penyerahan yang total kepadanya. Hati yang memuji Allah Subhanahu wa taala berarti hati yang mengenal siapa penciptanya. Maka ya akhi, azakallahu wa ya. Di saat ia ditimpa musibah, hati akan bersabar karena ia tahu bahwa musibah yang Allah berikan adalah hakikatnya Allah terpuji padanya. Ya Allah ingin gugurkan dosa-dosanya, Allah ingin angkat derajatnya. Allah ingin gantikan adab neraka dengan adab di dunia saja. Ya, subhanallah. Di saat seorang hamba mengenal hal-hal seperti ini, maka si hamba akan selalu ber, ber, ya, mengucapkan pujian kepada Allah di saat senang maupun di saat susah. Adalah Nabi SAW orang yang paling tahu tentang Allah, di saat senang beliau memuji Allah, di saat susah pun beliau memuji Allah. Sebagaimana dalam riwayat dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW apabila ditimpa kesenangan beliau mengucapkan, Alhamdulillah alladzi ditatimu bihi salihat. Ya segala puji bagi Allah yang dengannya ya sempurna amalan-amalan saleh. Demikian pula ketika Rasulullah SAW ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Bahkan ya akhi, ya, seorang hamba akan memuji Allah dalam keadaan susah sesulit apapun dan ini yang luar biasa. Ya, yang menunjukkan akan pengenalan dia kepada Allah yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Idza qabadallahu walada abdi Apabila Allah mencabut nyawa anak seorang hamba <clears throat> Kalau Allah lima laikati Allah akan berfirman kepada malaikatnya, malaikat yang mencabut hau, mencabut nyawanya. Qabattum walada abdi, kalian telah mencabut anak hambaku. Kata mereka betul ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, Qabattum samrata fuadi. Kalian telah mencabut nyawa ya buah hati hambaku. Mereka berkata, betul, betul ya Allah. Maka Allah berfirman, "Famadza qala 'abdi?" Apa yang dilaku, diucapkan oleh hambaku di saat anaknya meninggal dunia itu? Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan kalimat istirja yaitu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah berfirman, "Ibnu lahu baitan til jannah." Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga Wasamuhu baital hamdi dan namai ia sebagai rumah pujian. Masya Allah ini hamba ya yakin bahwa Allah terpuji sampai-sampai ya anak yang ia sayangi meninggal dunia pun dia puji Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar bahwa anak ini akan menjadi hijab dari api neraka buat dia. Ya, keuntungan yang besar pada hari kiamat. Bahkan seorang hamba yang yakin bahwa Allah terpuji pada setiap perbuatannya, dia akan selalu memuji pada setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya ia adalah Rasulullah SAW. Ia setiap kali minum, ia satu teguk mengucapkan bismillah, setelah selesai alhamdulillah. Ia minum lagi bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Selalu memuji Allah walaupun hanya seteguk, walaupun hanya sesuap. Ya. Dan Allah cinta kepada hamba yang seperti itu ya akhul Islam. Maka dari itu ikhwata Islam pengaruh ya nama Allah ini amat dahsyat di hati seorang mukmin. Ia ya, menjadi seorang mukmin yang senantiasa berterima kasih kepada Allah, ya, yang senantiasa memuji Robnya dan bersyukur atas nikmat dan kasih sayang Allah telah yang Allah berikan kepada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, <clears throat> Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam surat Fatir ayat 15. Hai manusia, kalian ini semua fakir kepada Allah. Kalian semua butuh kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Masya Allah. Ya. Allah mengatakan bahwa manusia itu semua fakir kepada Allah dan memang betul. Siapa yang mengatakan saya tidak butuh nikmat Allah walau sekejap? Saya yakin tidak ada manusia yang berkata demikian. <clears throat> Bagaimana tidak oksigen yang kita hirup dari Allah? Mata, telinga, hati, ya anggota tubuh kita, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya air yang kita minum, makanan yang kita makan, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa manusia yang mengatakan saya tidak butuh nikmat Allah? Silahkan dia cari nikmat selain Allah. Dia tidak akan bisa mendapatkannya. Cari oksigen selain yang Allah buat untuk kita. Cari air yang selain Allah buatkan untuk kita. Tak akan pernah ya akhi. Ya. Allah juga berfirman, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ Wa dalam surat Ashura ayat 28. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka merasa putus asa darinya dan Allah pun tebarkan rahmatnya itu hujan tersebut dan dia Allah wali dan yang maha terpuji subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan nikmat yang sangat besar bayangkan ya akhi ketika kita beberapa waktu yang lalu yang menunggu air hujan berbulan-bulan lamanya tanah-tanah kering sawah-sawah kering taman-tanaman mati akhirnya kita pun bersedih hati Berbagai macam cara telah dilakukan dengan menebar garam di langit dan yang lainnya. Ternyata tidak berhasil juga. Ya. Bagaimana gembiranya di saat Allah turunkan hujan? Ya dia pertama kali, gembira sekali. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala semua yang menurunkan hujan tersebut. Ya. Tidak ada sama sekali ikhwatul Islam kita punya punya kemampuan. Kita hanya hanya bisa menebar garam di, di langit. Adapun yang memerintahkan untuk membentuk hujan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekhul Islam tidak ada semua tidak ada gerakan yang ada di langit maupun di bumi kecuali itu semuanya dengan perbuatan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bergeraknya awan yang mengarak, ya hujan yang turun semua itu adalah ya dilakukan oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala huwal ghaniyyul hamid fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Falahu minal asma'i ahsaniha wa minas sifati a'laha wa af'aluhu azza wa jalla wa jalla kulluha da'iratun bainal adli wal ihsan. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Terpuji pada zatnya, nama-nama dan sifat serta perbuatannya. Maka bagi Allah nama yang paling baik dan sifat yang paling tinggi. Dan perbuatan Allah ya berporos kepada keadilan dan perbuatan ihsan. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari keadilan. Ya. Allah ya memberikan kepada kita syariat-syariat yang sangat adil sekali dan ihsan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa berupa kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Maka mereka-mereka yang kafir Allah adab dengan keadilannya. Ya karena ya tentunya sangat adil apabila ada yang menyim, apa tidak mau mengikuti peraturan ya kemudian ia diberikan padanya sanksi. Maka dengan sanksi itulah ya tegak menjadi tegaklah apa uh, apa namanya ya peraturan-peraturan dan keamanan bagi kehidupan manusia. Fahuwa subhanahu al-hamid alladhi yastahiqu an yuhmad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya maha terpuji dan berhak untuk dipuji. Liannahu bada'a fa'aujad. Karena Allah yang memulai penciptaan. Maka Allah yang mengadakan semua segala sesuatu. Ya. Yeah Lihat saja pepohonan-pepohonan. Ya, bukankah Allah terpuji dalam menciptakan pohon tersebut? Allah keluarkan dari pohon di waktu siang oksigen untuk kebutuhan ya ya apa namanya kebutuhan manusia juga. <clears throat> pepohonan itu ada serat-serat daunnya yang hijau yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia juga. Ini ya, pepohonan itu mempunyai batang-batang pohon yang ternyata bermanfaat juga untuk manusia dengan khasiat-khasiat manfaat-manfaat yang berbeda-beda. Ada pohon akasia yang cocok untuk dibuat kertas untuk menulis, ya. Ada pohon jati yang cocok untuk dibuat meja-meja tempat duduk yang kuat dan kokoh. Ya, ada pohon kopi yang buahnya untuk masya Allah ya kenikmatan seorang manusia. Belum lagi buah-buahan yang lainnya yang berwarna-warni ya rupa-rupa macam-macam dan rasanya dengan khasiat yang berbeda-beda. Untuk untuk siapa? Untuk manusia. Ya, belum lagi makanan-makanan pokok seperti padi, ya dan yang lainnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah terpuji pada perbuatan dan penciptaannya? Wa khalaqa wa razaq. Maka Allah yang menciptakan semua itu dan memberikan rezeki kepada manusia. Alladhi ya'fu wa yasfah wa yaghfir wa yatub wa yun'im Allah senantiasa memaafkan ya hamba-hambanya. Manusia terus berdosa ya sehari semalamnya. Tapi Allah terus memaafkan ya ketika manusia itu meminta ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah langsung mengadab hambanya di saat itu juga, kecuali untuk maslahat yang lebih besar dari itu. Kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat tidak langsung Allah adab, itu menunjukkan akan terpujinya Allah dalam perbuatannya di mana Allah ingin supaya hamba itu segera taubat ya memberikan kesempatan demi kesempatan agar si hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pun juga memberikan nikmat dan berbuat baik ya kepada manusia perbuatan baik Allah kepada manusia sungguh luar biasa banyak manusia yang kufur kepada perbuatan baik yang Allah berikan kepada kita akibat daripada mengingat ya sedikit nikmat yang Allah cabut dari kita ya karena sebagian manusia ketika sedikit kenikmatannya dicabut oleh Allah ya diberikan sakit atau diberikan kesulitan-kesulitan rezeki ya padahal rezeki yang lainnya masih terus mengalir akhirnya dia pun suudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa akan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Wa huwa subhanahu al-hamid alladhi hamida nafsahu wa athna ala 'adatihi wa 'allama khalqahu kaifa yahmadunahu. Allah Maha terpuji dan Allah memuji dirinya dan menyanjung atas zatnya dan Allah pun mengajarkan kepada hambanya bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Rabbul Alamin ya Rabb semesta alam maka Allah yang terpuji dan berhak untuk mendapatkan pujian ya karena Allah terpuji pada seluruh ucapannya Allah terpuji pada seluruh perbuatannya bahkan takdir-takdirnya semuanya terpuji syariatnya dan agamanya semua terpuji bagi mereka yang mau berfikir dan berakal adapun orang yang tidak mau berfikir dan berakal dan hanya mengikuti syahwat dia tidak akan pernah bisa menemukan akan keadilan dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsu, ya Allah jadikan ia benci kepada Rabbnya. Subhanallah, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wa subhanahu al-hakimul hamid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah terpuji dalam di saat senang dan maupun di saat susah Allah terpuji di saat ya apa namanya keadaan-keadaan genting sekalipun juga yang terkadang di saat genting itulah kita lupa akan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya memikirkan tentang kenikmatan diri kita saja. Sementara Allah ingin, ya, menginginkan yang lebih dari itu, kenikmatan akhirat surga. Ya. Karena kenikmatan dunia terkadang seringkali membuat manusia tertipu maka Allah ingin si hamba ini tidak tertipu dengan dunia maka Allah jadikan terkadang seorang hamba itu seret rezekinya supaya Allah jadikan dia mau ingat kepadanya ya wa huwa subhanahu al-waliyul hamid alladhi wala bainaha bain man manhihi wa ni'amihi wa taba'a baina ala'ihi wa ya maka Allah al-waliyul hamid yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengurus ya pemberian dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang tak pernah terhitung. Bayangkan ya dari semenjak kita lahir sampai detik ini berapa banyak nikmat yang kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah la rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan itu pun juga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Artinya kalian tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat per nikmat. Tapi Allah sifatnya sayang dan pengampun kepada hamba-nya. Subhanallah. Falahul hamdu ala kamalih. walau hamdu ala jamalih. walau hamdu ala jalalih. Maka bagi Allah pujian pada kesempurnaan sifatnya. Bagi Allah pujian akan keindahannya. Bagi Allah pujian akan keagungan dan kemuliaannya walahul hamdu ala alaihi wa ihsanih dan bagi Allah pujian pada nikmat-nikmat dan perbuatan baiknya walahul hamdu kathira kama yun'imu kathira wa yu'fi kathira wa ya'fu kathira hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah bagi Allah pujian yang banyak sebagaimana Allah memberikan nikmat yang banyak Allah memberi yang banyak dan memaafkan yang banyak ya walahul hamdu al ata walahul hamdu ala il bala bagi Allah ya pujian atas pemberiannya dan juga bagi Allah pujian yang telah menahan bala yang menimpa diri kita ya akhl Islam azakumullah wa yakum maka Allah semuanya terpuji dalam sifat-sifatnya dan perbuatannya ya akhi maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan memuji Allah Allah cinta kepada hamba yang banyak memujinya Ya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Lais, Laisa ahadun ahabu ilahil man madhu minallah Tidak ada yang paling menyukai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang paling banyak memuji Allah berarti dia hamba yang paling Allah cintai dia. Alhamdulillah yang banyak memuji Allah itulah manusia yang paling utama kelak maka kita jadilah menjadi orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW sudah saya sebutkan tadi ya, di setiap teguknya beliau mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah ya cinta kepada hamba yang setiap teguk mengucapkan alhamdulillah. Setiap suap dia ucapkan alhamdulillah. Ya, setiap nikmat yang dia rasakan dia ucapkan alhamdulillah. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka inilah pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya ketika kita beriman kepada nama Allah Al-Hamid, itu yang maha terpuji ini. Yang hakikatnya adalah Allah terpuji pada setiap perbuatan-perbuatannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dalam keadaan susah maupun senang. Amin ya rabbal alamin. Nah. namun Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan sepanjang pagi hari ini. Demikian ikhwan Islam, azani Allah wa iyakum. Satu materi telah kita simak bersama dalam mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Hamid yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ustaz Abadur Salam LC Hafizallah taala. Dan untuk selanjutnya ikhwan Islam azani Allah wa iyakum, kami membuka sisi soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini kami buka layan pertanyaan kami bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021 823 6543 dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat Anda bisa kirimkan di 0819 896543. Nah, kami akan angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dina Hernita di Kalimantan Selatan. Ya, silakan Ibu Dina. Ustadz, saya pernah membaca hadis tentang sholat tasbih. Bagaimana kesahihan hadis tentang sholat tasbih tersebut? Iya. Apakah ada tuntunannya jika malam menuju lima 15 Sa'ban sebagian masyarakat sholat tasbih dan taubat berjamaah di masjid dan mengadakan acara makan-makan di masjid maupun di rumah masing-masing. Iya, ya, cukup Ibu. Terima kasih Bu Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan Ustaz. Uh, terjadi perselisihan Ibu tentang status hadis daripada sholat tasbih ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya doif bahkan menganggapnya palsu. Ya, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar mendoifkannya. Bahkan Ibnu Jauzi menganggapnya palsu. Diikuti oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. <clears throat> Sementara sebagian ulama mensahihkannya seperti Imam Muslim, ya. Dan sebagian ulama dan Syekh Albani condong kepada pensahihannya juga. Dan kepada pendapat ini saya condong. Hadis ini ya paling banter insyaallah hasan. <clears throat> Maka disyariatkan kita untuk uh, melaksanakannya. Bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali. Ya. Namun mengkhususkan ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban ini tidak ada dalilnya. Memang disebutkan dalam hadis yang memang juga diikhtilafkan oleh para ulama akan kesayangan atau kedaifannya namun saya lebih condong kepada kesayangannya bahwa Allah Ta'ala ya pada malam nisfu sya'ban yattali'u ila ibadih akan menengok hambanya maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka kecuali musyrik dan musyahin musyahin itu orang yang bertang, bertengkar dengan saudaranya dan hadis ini kata Syekh Al-Bani sahih Syekh Masyur juga mengumpulkan semua jalan-jalannya dalam berkesimpulan mengatakan sahih. Syekh Sulaiman Ruhaili juga mengatakan orang yang melihat jalan-jalannya akan berkesimpulan bahwa hadisnya sahih. Namun tidak ada satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW yang mengkhususkan ibadah. <clears throat> Adapun surat nisfu Sya'ban yang masyhur di kalangan masyarakat itu telah dinyatakan para ulama hadis akan kepalsuannya. Ibnul Jauzi mengatakan ya hadis tentang nisfu, tentang sholat nisfu syaban itu maudhu'un la syakafi hadisnya palsu dengan tanpa ragu ya bahkan Imam Nawawi <clears throat> ya Imam Nawawi yang sangat masyhur beliau mengatakan bahwa sholat nisfu syaban termasuk bid'ah yang tercela Hal ini dikarenakan memang hadisnya dhaif. Makanya tidak ada satupun ritual-ritual khusus yang digunakan pada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu ya di malam itu ya kita bisa melakukan sholat tahajud seperti halnya biasa di waktu malam-malam yang lainnya. Kita baca Quran ya dan kita banyak minta ampun subhanahu wa ta'ala namun tidak disyariatkan tentu minta ampun secara berjamaah rame-rame masing-masing saja karena hal seperti itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ingat ya bahwa din agama kita ini harus berdasarkan kepada wahyu agama kita tidak tidak berdasarkan kepada rayu, ya pendapat manusia dan akal manusia. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap ini kan baik. Kita katakan baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya. Yang menurut kita belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." an tuhibbu تحبوا wa huwa syarrul lakum boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu ba ya tidak baik untuk wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ta Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ya. Maka kita jangan sok tahu. Serahkan semua, semua kepada syariat. Tidak boleh kita mengadakan ritual khusus kecuali dengan dalil yang sahih. Ya dari Rasulullah SAW. Nah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah <coughs> antum berikan Ustaz. Dan demikian juga untuk Ibu Dina di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah SWT memudahkan bagi kita untuk melaksanakan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah. Amin. Ikhlas Islam azan ya wallahu Kita kembali angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Halo. Iya silakan. Ini, saya mau tanya. Ya, maaf Pak, dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Abu Imam di Indramayu. Ya, silakan Abu Imam. Tadi ini di luar tema nih, sedikit hmm. nih. Eh, anak tuh biasa ngaji di kajian salafi. Cuma hmm. sama ini, anak tuh denger-denger tadi Roja tuh enak itu kajiannya tuh. Nah, terus anak tuh sama kajian yang pertama tuh di salafi tuh didiamkan, dihajar gitu. <laughs> Katanya nggak boleh dengan dengan roja. Gimana tadi sikapannya itu? Iya, baik Pak. Cukup itu Pak. aja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ketahuilah Bapak, kita tidak boleh menaati ya siapapun di dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya yang harus kita dahulukan. Adapun yang lainnya pendapatnya, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi Imam Malik berkata, "Kullun yu'khad wa yutrak qawlu ila Rasulullah SAW." Setiap manusia itu bisa diterima dan bisa diambil di pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Syekhul Islam Taimiyah berkata di dalam Majmu' Fatawa di jilid 28, "Idza hakama al-ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustadz ya memberikan vonis untuk menghajar, mengisolir ya seseorang atau mentahdir seseorang. Wajib alaihi an yanzur wajib dia melihat dulu. Ya. Apa kesalahan orang yang difonis tersebut? <clears throat> Kalau memang ternyata kesalahannya sesuai dengan syariat dan dia memang salah secara syariat, maka cukup dihajar sesuai dengan kesalahannya saja tidak boleh lebih. Ya. Adapun kalau ternyata dia tidak salah secara syariat, ya, maka ia tidak boleh mengikuti gurunya tersebut, ya, dalam masalah seperti ini. Karena guru itu ya manusia yang bisa salah bisa jadi benar. Maka dari itu kata beliau tidak boleh, ya. Wala yajuzu li ahadin an yansaba syakhsan tidak boleh seseorang untuk menegakkan satu orang yuwali wa yu'adi alai di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan atas orang tersebut. Kalau guru ini mentahdir si Anu, kita ikut mentahdir. Kalau guru ini menghajar si Anu, kita ikut menghajar. Tidak boleh, ya akhi, kecuali setelah kita melihat dulu alasannya syari apa tidak. Ya. Karena terkadang bisa jadi guru tersebut ia memberikan hal seperti itu karena ada kedengkian di hati dia atau dikarenakan adanya uh, permusuhan antara dia dengan atau pertengkaran atau yang lainnya bisa terjadi. Kalau dahulu Imam Malik mengatakan ketika beliau ditanya tentang Muhammad bin Ishaq, itu dajjal. Ya. Imam para ulama tidak menerima perkataan Imam Malik terhadap Muhammad bin Ishaq. Karena Muhammad bin Ishaq seorang ulama juga ya, dari kalangan Al-Sunnah wal Jamaah Ya, Imam Malik mengatakan begitu rupanya karena adanya pertengkaran. ya itu semua ya apa namanya? Semoga Allah mengampuni dosa mereka semua. Imam Bukhari dituduh, dituduh Jahmi oleh Muhammad bin Yahya Adzuhli. Namun para ulama setelahnya tidak menerima ucapan Muhammad bin Yahya Adzuhli karena ternyata tuduhannya tidak berbukti. Banyak ulama ya yang dituduh maka ya, kewajiban kita adalah melihat dan menilik tuduhan-tuduhan itu sesuai dengan bukti-bukti yang yang otentik, yang benar atau tidak. Kadang tuduhan itu hanya karena perbedaan ijtihad. Si fulan berijtihad berpendapat bahwa kita tidak boleh misalnya bermuamalah dengan yayasan anu yang dianggap begini. Sementara si A mengatakan nggak masalah kita dalam rangka mendakwahi dan mengingatkan dan itu ternyata masalahnya besar ya tapi mereka yang beristihad seperti itu memaksakan istihad dan kehendaknya nah ini yang berbahaya ya dan itu yang kita lihat pada kajian yang antum dahulu apa namanya ikuti ya mereka men mentahdir apa namanya radio roja apa roja ataupun ustadz-ustadznya sebetulnya adalah masalah-masalah yang sifatnya ya ijtihadiyah saja Adapun dalam masalah yang sifatnya usul dan pokok dan manhaji, insya Allah kita semua sepakat. Ya. Tapi masalahnya masalah yang sifatnya istihadi adalah men, dalam mensikapi suatu yayasan, di dalam menghukumi suatu individu. Toh, masalah menghukumi individu para ulama terdahulu juga berbeda pendapat kok. Ya. Banyak ya, seperti misalnya Abdul Waris bin Zakwan dituduh ya kodaria tapi ya dibela oleh <clears throat> ulama lain seperti Imam Auza'i seingat saya. Ya. Tapi apakah Imam Auza'i kemudian ditahdir gara-gara itu tidak juga. Masalah menghukumi manusia itu masalah yang sifatnya istihadiyah, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka kita wajib kata Syekhul Islam wajib alai an yanzur, wajib melihat dulu. Ya, apakah ya apa namanya yang dihukumi sesat ataupun wajib dihajar dan ditahdir ini memang telah melakukan dosa secara syar'i ataukah itu yang sifatnya masih ijtihadi atau hanya desas-desus saja atau terkadang di masyarakat kita itu menghukumi seseorang dengan konsekuensi ucapan lazimul qaul yang apabila konsekuensi itu kita ya beritahu kepada orang yang mengucapkannya dia mengatakan bukan itu maksud saya maka yang seperti ini pun kita tidak boleh ya menisbatkan konsekuensi ucapan tersebut kepada orang yang mengucapkannya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di masyarakat kita. Yang jelas ya akhi, tidak boleh kita menegakkan wala dan barok kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah wa'ala. Nah. Namun Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Bapak di sana. Mudah-mudahan pada pahamnya dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan dari telepon yang ketiga ya. Silakan. Iya. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Bapak Saiful di Kalimantan Selatan. Baik, Pak. Silakan Pak Saiful. Ya, silakan Pak. Begini Pak, Hmm? Kalau cara niat di untuk di sunnah itu yang benar yang benar bagaimana itu Pak? Kalau selama ini kan kalau saya saya, saya itu pakai usul parlon maghribi itu kan. Iya. Yeah. Tapi sudah lama saya tinggalkan itu Pak. Hmm. Kemudian apa harus di dalam hati eh, sengaja aku niat sholat maghrib atau seperti apa itu Pak yeah. untuk di roja nih Pak? Ya. Eh, yang kedua uh, cukup sudah dulu ya. ya. Satu dulu ya. Karena pembahasannya ya, ya, ya. cukup ya. panjang juga ya. ya. Terima kasih gitu, Pak ya. Saiful. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Uh, niat Bapak, semua ulama ya seluruh madhab bersepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Ya ittafaqu ala anna niyah mahalluhal qalb. Ya, semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Kemudian terjadi perselisihan, bolehkah melafatkan niat? Namun yang perlu ditilik dulu dari sisi sejarah, Pak. <clears throat> Bahwa perselisihan ini muncul setelah imam yang empat. Adapun di zaman imam yang empat belum belum muncul perselisihan. Yang pertama kali memunculkannya yang benar, dari madhab syafi'iyah yang ya beliau adalah Abu Abdullah Az-Zubairi salah satu imam ashab ya, imam madhab syafi'i beliau memahami perkataan imam syafi'i dalam kitab al-um ya bahwa imam syafi'i mengatakan waktu itu beliau sedang berbicara tentang masalah haji walaisat satka fa innaha la buta minan tidak sama dengan solat karena solat itu harus diucapkan Abu Abdullah Zubairi memahami maksudnya harus diucapkan artinya mengucapkan niat namun ulama madhab syafi'i yang lainnya, ya para ashab juga tidak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Zubairi. Di antara Imam Asyirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa ba'dul ashab man yara bistihbabi talafuz bin niyah. Sebagian ashab dari madhab syafi'i ada yang berpendapat ya uh, disunahkan melafalkan niat Kata beliau apa? Walaysa bisyai. Ini pendapat yang tidak ada apa-apanya. Wali anna niyah mahal wal qalb. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati, kata beliau. Di sini Razi tidak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi. Lalu Imam Nawawi ketika mensyarah kitab Al-Muhadzab, beliau menyebutkan siapa yang dimaksud dengan ashab yang dikatakan, dikatakan oleh Imam Razi itu, yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi. Lalu kemudian beliau ya ya mengomentari pemahaman Abu Abdul Zubairi terhadap ucapan Imam Syafi'i itu. Ya, beliau menyebutkan kenapa sih Abu Abdul Zubairi sampai berpendapat e, disunahkan mendapatkan niat. Rupanya dasarnya ucapan Imam Syafi'i. Nah, kemudian ya, Imam Suyuti menukil dan berkata Imam saya, Imam Nawawi berkata wahada ghalatun ala khaili. Ini adalah kesalahan dalam memahami perkataan Imam Syafi'i wa mat arada syafi'i namun yang diinginkan oleh imam syafi'i maksudnya mengucapkan niat itu maksudnya mengucapkan adalah mengucapkan takbiratul ihram bukan mengucapkan niat jadi ya awal pertama kali munculnya pendapat ya disyariatkan yang melafatkan niat itu dari seorang ashab madhab syafi'i yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi yang ternyata dibantah oleh Imam Nawawi dibantah oleh Imam Asyawur Asyirazi dibantah juga oleh Imam Ar-Rafi'i ya dalam Syarhul Wajiz termasuk Imam Suyuti pun juga membantah namun ya kitab-kitab yang ada di Indonesia yang dipelajari di Indonesia ini di, di pesantren-pesantren itu adalah kitab-kitab yang ulama-ulama terakhir sekali yang ternyata pendapatnya membela Imam Abdullah Zubairi itu sehingga Indonesia seakan-akan ya mempunyai sebuah kewajiban untuk melafatkan niat padahal dalam mazhab syafi'i terjadi perselisihan dan komer, ya polemik dalam masalah itu ya itu hanya terjadi pada mazhab syafi'i pada mazhab yang lainnya tidak mereka semua mengatakan bahwa niat tempatnya di hati tidak perlu dilafatkan iya maka dari itu setelah kita melihat sejarahnya berarti di madhab, di zaman imam yang empat belum ada perselisihan. Semua mereka tidak ada melafatkan niat. Bahkan kalau kita melihat menilik langsung dari Rasulullah dan para sahabat, tidak ada satupun mereka yang melafatkan niat. Ya, karena apa? Karena niat itu tempatnya di hati. Ketika Rasulullah SAW melihat orang yang tidak becus sholatnya, maka Rasulullah mengajarkan dia, apa kata Rasulullah? Ida kumta ila shalah fakabir. Ya fatawadda. Tsumma istaqbil al fakabir. Fakabir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah yang baik, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbirlah. Iya, beliau tidak mengatakan ucapkan niatmu. Kenapa? Karena niat itu sudah otomatis ada. Yang perlu kita pahami, Pak, bahwa setiap perbuatan manusia itu tak lepas dari niat. Bapak mau makan, pasti sebelumnya ada keinginan. Bapak mau mandi sebelumnya ada keinginan. Semua perbuatan manusia tak lepas dari keinginan sebelumnya. Dan keinginan inilah yang disebut dengan niat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalaulah seorang manusia dibebani supaya melakukan perbuatan tanpa niat, pasti dia tidak akan mampu. Coba silahkan Bapak makan tanpa niat. Gak mungkin. Kalau ada orang berkata kepada kita, tadi saya makan tanpa niat loh. Ya, gimana caranya? Tadi pas saya lagi ya menguap, ah, tahu-tahu ada orang yang lempar kacang. <laughs> Akhirnya kemakan nggak niat betul kalau itu nggak niat namanya ya tapi kalau kita sengaja mengambil makanan dan masukkan ke mulut pasti sebelumnya ada keinginan itulah ya, yang menggerakkannya adalah niat kenapa anda berwudu ya ketika sebelum sholat duhur bapak berwudu dulu pasti di saat bapak berwudu saja sudah ada niat keinginan sholat Bapak pergi ke masjid, terkadang orang pun bisa mengetahui niat kita. Mau sholat duhur, Pak? Oh iya. Dia tahu niat kita kok. Ya, maka cukup niat itu sebetulnya sudah otomatis, Pak. Ya, mengiringi setiap perbuatan manusia. Maka ketika kita sholat duhur, ya, kita otomatis sudah ada niat. Ya, namun terkadang niat itu bisa berubah di saat ada sesuatu yang menyelenginya. Kita misalnya pergi ke, ke masjid, niatnya sholat duhur, pas sampai sana ternyata imam mengumumkan untuk sholat jenazah dulu. Akhirnya berubah niat otomatis untuk sholat jenazah. Ya, kemudian setelah itu baru imam yang menyuruh komat lalu sholat duhur. Otomatis niat kita akan ya sholat duhur. <clears throat> nah ini ya. Maka dari itu Bapak ini sebetulnya niat itu sudah otomatis di hati kita. Alhamdulillah. Ya sehingga tidak perlu kita untuk capek-capek melafalkan ya aku mau sholat subuh dua rakaat ya menghadap kiblat lillahi ta'ala ya jam lima di hari Rebo misalnya nggak perlu itu semuanya pak ya karena itu semua memberatkan ya sedangkan agama kita mudah inna dina yusrun agama kita ini mudah ya Allah nah 6 Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Saiful di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui SMS yang sudah masuk Ustaz dari pendengar kita di Ambon dengan Pak Adi. Beliau bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bahwasan dalam sebuah hadis Nabi SAW di mana dalam hadis tersebut dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban banyak berpuasa lebih dari bulan-bulan lainnya. Yang Anda tanyakan, tanggal-tanggal berapa saja kah beliau memperbanyak puasa sunnah tersebut Ustaz? Dan apakah masih ada waktu yang diharamkan dalam pelaksanaan puasa di bulan Syaban Ustaz? Silakan Ustaz. Iya tidak ditentukan tanggal berapa. Yang terpenting memperbanyak puasa di bulan Syaban. Itu dari, dari dimulai dari awalnya. Terus ya. Dan tidak boleh memulainya dari pertengahan. Misalnya dari awal kita nggak puasa. Baru pertengahan baru kita puasa. Ini dilarang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda idan taswafas sya'ban fala tasuhu. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, apabila telah masuk pertengahan Syaban jangan kalian berpuasa. Tapi kalau kita misalnya telah mulai dari awal, maka silakan berpuasa sampai ya dua per tiga bulan nggak apa-apa. Karena kebanyakan bulan. Namun tidak boleh sebulan penuh, tidak boleh. Maka berhenti ya sekitar lima hari atau enam hari sebelum Ramadan. Iya. Maka dari itu kita tidak boleh apa namanya E, berpuasa Syaban sebulan penuh. Nah, kemudian bagaimana dengan apakah ada yang terlarang dari hari tersebut? Nah, ini yang menjadi perselisihan para ulama tentang masalah hari Sabtu. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan la tasumus yaumas sabti illa mafturidu alaikum. Jangan kalian berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Di sini dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan jangan berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Ya sama dengan mengatakan jangan kamu makan kecuali yang ini. Sehingga ya sebagian ulama berpendapat dikecualikan Sabtu, tidak boleh berpuasa karena adanya larangan untuk berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib saja. Sedangkan puasa Syaban tidak wajib. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat boleh karena tu, maksud daripada jangan puasa hari Sabtu itu kalau tidak kalau disendirikan, ya atau kalau tidak bertepatan dengan waktu yang disyariatkan. Adapun kalau disyariatkan maka itu diperbolehkan kata mereka. Nah ini jadi ikhtilaf para ulama. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, Allah alam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk Pak Adi di Ambon mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah beliau sampaikan dan jelaskan. Untuk berikutnya kembali masih ang kami angkat pertanyaan melalui SMS Ustaz tolong Ustaz jelaskan eh, saya baru mengenal sunnah Ustaz setelah mendengar Radio Roja dan Roja TV ini akan tapi ada yang masih saya ingin tanyakan berkaitan tentang zikir la ilaha illallah Bagaimana hukumnya dengan zikir la ilallah yang dilakukan secara berjamaah Ustaz silakan Ustaz Uh, pertama, <clears throat> bahwa la ilaha illallah adalah afdalu dzikri. Ya, zikir yang paling utama. Ya Rasulullah SAW sabda afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya berarti la ilaha illallah itu justru zikir yang paling utama. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ia adalah merupakan kalimat yang mengandung pentauhidan, yang hakikatnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Kalimat ini menunjukkan akan ya peniadaan sesembahan-sesembahan selain Allah bahwa itu semua tidak berhak disembah. Adapun mengucapkan la ilaha illallah secara bersama-sama, saya belum mendapatkan hal seperti itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak juga para sahabatnya. Ya, maka siapa saja yang ingin melakukan suatu ibadah dengan cara tertentu hendaklah dia membawakan dulu dalil ya dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu ini semua adalah ya perbuatan yang harus kita tilik dari sisi dalil. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah Eh, datang ke masjid dan dilihat di masjid itu manusia sedang berhalakah hilakan, hilakah Ya. berhalakah itu artinya membuat kayak cincin gitu ya, apa lingkaran-lingkaran. Dipimpin oleh satu orang. Ya, apabila pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah, mereka mengucapkan subhanallah bersama-sama. Ya, dengan satu suara. Alhamdulillah, ya mereka kemudian ucapkan la ilah alhamdulillah ya sama sebanyak seratus kali. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya menegur mereka dan berkata, hakum ummat Muhammad, innakum la ya la, la ala millatin ada min millati Rasulillah. Am annakum muftatihu babi dhalalah." Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuk daripada tata cara Rasulullah atau kalian hendak membuka pintu kesesatan ya haulai ashabu Rasulullah SAW lihat para sahabat Nabi SAW ya aniyatuhum lam tuksar bejana mereka belum pecah mereka masih hidup kenapa kalian tidak mengikuti mereka kata Ibn Mas'ud kemudian salah satu dari mereka berkata ya Aba Abdullah ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair. Wahai Abu Abdurrahman, niat kami baik. Ya kami menginginkan kebaikan, kami mau beribadah. Apa kata Ibn Mas'ud? Kam min muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak mendapatkan karena tata caranya yang salah. Ibnu Mas'ud seorang sabiqun al-awwalun, ternyata mengingkari perbuatan mereka. Umar bin Khattab pun dalam satu riwayat mengingkari. Khabbab bin Al-Arad pun dalam riwayat yang lain juga mengingkari. Ada tiga sahabat besar yang merupakan sahabat kunal awalun bahkan ulama sahabat semuanya. Ya, dan perbuatan tiga orang ini tidak disalesihi oleh sahabat manapun juga. Dalam madhab syafi'i, ya, beliau mempunyai sebuah pokok dalam madhab. Kata Imam Syafi'i, perbuatan sahabat yang tidak diingkali oleh sahabat yang lainnya, dan itu masyhur di kalangan mereka itu hujah dan kalau tidak masyhur tetap hujah juga dan ini adalah merupakan pokok madhab syafi'i bahwa perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya adalah hujah maka dari itulah para sahabat yang paling faham bagaimana Rasulullah SAW berzikir mereka langsung melihat dengan mata kepala apalagi Umar bin Khattab iya Umar bin Khattab ini beliau itu selalu mengeringi Rasulullah SAW kemanapun. Maka beliau yang paling tahu tentang ya bagaimana zikirnya Rasulullah SAW. Maka tentu pemahaman para sahabat harus lebih kita dahulukan. Imam Syatibi berkata, "Kullu dalilin min dalil min adillati syar'i la yakhlu ya binisbati li fi'li li, li, li amali sahabah la yakhlu min thalathati ahwal." Setiap dalil-dalil syariat dilihat atau ditilik dari sisi perbuatan dan pengamalan para sahabat terhadapnya tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama yang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau dalam banyak keadaan, maka ini tidak muskilah dan ini yang paling banyak. Seperti sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Keadaan yang kedua, ya, yang para sahabat mengamalkan dalil tersebut secara jarang atau pada waktu tertentu maka kita pun tidak boleh mengamalkannya secara rutin, tapi hendaknya sesuai dengan keadaan yang mereka melakukannya. Keadaan yang ketiga kata Imam Syatibi, ya, yang para sahabat tidak ada satupun mengamalkan demikian. Maka kita tidak boleh mengamalkannya karena mereka yang paling tahu tentang ibadah Rasul SAW. Maka Hudhaifa ibn Yaman berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah SAW, fala tata'abbaduha." setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, jangan kalian lakukan. Makanya tidak pernah kita mendengar juga para sahabat melakukan perbuatan seperti itu. Maka ya, bila kita ingin selamat ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang siapa itu al-jamaah yang selamat, kata Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz dan kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz benarkah di Nisbu Sa'ban itu catatan amalan kita ditutup dan bolehkah kita meminta maaf saat Nisbu Sa'ban dan menjelang Ramadan Ustaz? Silakan Ustaz. Ini kayaknya dia mengkiaskan dengan perusahaan tutup <laughs> buku. Masya ya. Allah. <laughs> Tidak ada satupun dalil ya akhi yang menyebutkan tentang hal itu yang ada adalah bahwa <clears throat> di bulan Syaban amalan-amalan hamba yu'rab Allah ditampakkan kepada Allah. Iya. Karena penampakan amal kepada Allah, ya pelaporan amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi di setiap minggu dan di setiap tahun. Adapun setiap minggu yaitu hari Senin dan Kamis. Di hari Senin dan Kamis Rasulullah berpuasa disebutkan dalam satu riwayat yang sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya bahwa di hari itu amalan hamba ya di apa di, ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di bulan Sya'ban pun demikian. Maka Rasulullah ingin banyak berpuasa ya dengan alasan seperti itu. Adapun ya tutup buku maka ini ya mana dalilnya? Ya bukan seperti perusahaan yang tutup buku dan yang lainnya tidak ya akhi. Ya ini butuh kepada dalil Allah a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kami angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz menjelaskan bahwasanya dalam perkara mengerjakan puasa sunnah itu uh, boleh dilakukan tanpa melakukan sahur Ustaz. Akan tapi ada keterangan bahwasannya puasa yang tidak ada sahurnya merupakan puasa yang menyerupai dari puasanya ahli kitab Ustaz. Jadi ada keraguan di dalam diri saya ketika saya berpuasa tapi tidak sahur sehingga tidak melakukan puasa tersebut karena khawatir jatuh dalam meniru ahli kitab Ustaz. Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Kenapa tidak sahurnya? Kalau tidak sahur itu karena memang Bapak sengaja meninggalkan sahur, ini jangan Pak walaupun puasanya sah betul tapi Rasulullah mengatakan faslun baina siyami siyamina wa siyami ahli kitab aflatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur karena ahli kitab itu nggak ada istilah makan sahur. Iya. Tapi kalau Bapak tidak sahur karena ya kesiangan bangunnya, ya. Karena Bapak malamnya begadang, Akhirnya bapak balas bangun jam ya pas subuh, nggak sempat sahur. Maka yang seperti ini dimaafkan. Iya. Maka dari itu Pak, kita tidak boleh malas untuk bersahur. Bayangkan ya, betapa besarnya pahala yang didapati orang yang bersahur. Ya Nabi mengatakan bahwa sahur itu barokah. Ya. Kata Rasulullah Allah menjadikan keberkahan pada dua perkara yaitu sahur dan kail, yaitu takaran. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, Inna Allah malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang sahur. Ya. Salawatnya Allah kepada hambanya pujian. Sedangkan salawat malaikat kepada hamba, kepada manusia adalah doa. Tidakkah kita ingin dipuji oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat? Iya, sahurlah. Walaupun hanya sebatas memakan beberapa kurma dan ya minum. Itu semua berkah. Semua itu mendatangkan doanya malaikat. Bahkan kita telah menyelisih ahli kitab. Maka dari itu, ya, jangan berkata, saya malas mau sahur Ustaz. Jangan, hilangkan kemalasan itu niatkan semua untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah wa Nah, nah Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Abu Ihsan di Lampung, Pak. Abu Ihsan di Lampung. Silakan Abu Ihsan. Eh, mau tanya perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan umat yang terbaik adalah uh, umat yang banyak istrinya diwakilkan oleh Imam Bukhari itu saya saya itu tidak itu Ustaz. Ya. Itu saja Abu Ihsan. Oh iya, kamu jazakallah khairan. Ya, silakan Ustaz. Iya, memang betul ada riwayat seperti itu dan sahih insyaallah, Pak. Iya. Sebaik-baik dalam satu riwayat bahkan sebaik-baik kamu yang paling banyak istrinya. Namun, ya mereka bagi mereka yang ingin mengamalkannya harus melihat dan mempertimbangkan dari seluruh sisi-sisinya jangan hanya semangat ah saya ingin menjadi umat terbaik saya ingin ya mengikuti rasulullah SAW tanpa melihat kemampuan diri karena kenyataan kenyataan yang ada kita lihat banyak ikhwan-ikhwan yang setelah nikah lagi malah stres gara-gara berantem terus sama istri pertamanya ya setelah ketahuan ya akhirnya ya ya begitulah malah zalim kepada salah satunya ima kepada istri pertamanya atau ima istri keduanya maka dari itu ini butuh kepada kekuatan kemampuan ya pemenuhan daripada uh, syarat-syaratnya yaitu mampu bersikap adil kadang kita lihat ada seorang ikhwan menikah lagi ngumpet-ngumpet setelah ketahuan akhirnya dia tidak bisa mengunjungi istrinya kecuali seminggu sekali. Iya. Sehingga tidak bersikap adil dalam pembagian malam, dalam pemberian nafkah. Ini haram. iya Bahkan ini menyebabkan pada hari kiamat ia datang dalam keadaan miring. Maka dari itu ya akhi, siapapun yang ingin menikah lagi, cobalah tanya. iya Dia menikah uh, apa namanya? secara syar'i apa tidak dalam artian sesuai dengan yang Rasul anjurkan atau tidak. Contoh misalnya, Nabi mengatakan a'linun a'linun nikah walau bidor bidor biduf atau kama qal. Perlihatkan pernikahan. Iklankan, perlihatkan walaupun dengan memukul rebana. Nah, sekarang kita lihat ya sebagian ikhwah yang menikah lagi tidak memperlihatkan sembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena takut sama istri pertama. Takutnya saja itu biasanya akan menimbulkan ketidakadilan. Rasa takut itu akan menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian malam dan pemberian nafkah. Ya, kalau kita banyak ikhwah yang terkadang ingin mengamalkan sunnah nikah lagi tapi tidak melakukan sunnah Rasul untuk iklan nikah yang memperlihatkan pernikahan karena Nabi yang menyuruh itu ya nah ini yang terjadi di fenomena sekarang sangat tidak sesuai dengan yang terjadi di zaman sahabat Nabi di zaman Rasulullah SAW ya kalau sebagian ulama mengatakan ketika menafsirkan fa'in khiftum Allah ta'adilu jika kalian ya khawatir untuk tidak bisa adil maka khawatiran ini yang seperti apa? Apa batasannya? Ya, ayat ini mutlak. Ya, ada rasa takut. Yang penting ada rasa takut, walaupun satu persen di hati kita. Ya, maka tidak boleh. Karena Allah mutlak mengatakan fa'in khiftum jika kamu takut. Allah tak untuk bersih, untuk tidak bisa adil. Ya, ini mutlak rasa takut baik sedikit maupun banyak masuk dalam keumuman ayat ini. Maka dari itu ya setiap kita berpikirlah ya 20 kali sebelum menikah lagi jangan hanya memikirkan kenikmatannya saja keenakannya saja karena masalahnya antum akan menikah bukan hanya sehari dua hari sebulan dua bulan setahun dua tahun antum akan menikah dengan dia selama lamanya sepanjang akhir hayat ya ini amanah bukan hanya sebatas untuk bernikmat-nikmatan ya akhi cobalah pikirkan dia baik-baik supaya kita tidak menjadi orang yang apa namanya e, merugi. Tapi kalau memang ternyata keadaan kita mengharuskan kita harus menikah lagi, Allah bantu insya Allah. Ya seperti orang yang sering keluar negeri, di mana istrinya ternyata tidak bisa menemaninya sementara di sana banyak fitnah. Ya. Sehingga pada waktu itu dia khawatir jatuh kepada zina kalau niatnya dia memang ingin supaya dia tidak jatuh kepada zina, Allah bantu insya Allah. Allah bantu, Allah mudahkan. Ya. Atau misalnya karena istrinya sudah tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik karena memang mungkin istrinya sedang sakit ataupun usianya sudah mulai senja. Kalau memang hal seperti ini yang sifatnya ya syar'i, niatnya juga karena Allah, lillahi taala bukan hanya karena syahwat, pasti Allah bantu. Allah bantu Allah berikan kemudahan demi kemudahan ya Allah wa nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz dan demikian jawaban untuk Abu Ihsan di Lampung. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Kota Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon yang berikutnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dari Umu Sarah dalam perjalanan. Ya, Umu Sarah. Silakan Umu Sarah. Gini ustadz uh, saya uh, baru mengenal sunnah. Hmm, Cuman saya agak apa? Agak beratnya di istiqomahnya ini di sholat tahajud. Hmm. Terkadang di sepertiga malam saya sudah bangun, tapi karena apa malas gitu, terus saya langsung teringat uh, Ustadz Yajid bilang kemuliaan seorang mukmin itu terletak di sholat malamnya. Langsung saya semangat lagi Ustadz. Hmm. Nah, bagaimana uh, cara istiqomah uh, untuk bangun malam ini. Ya. Terus kedua, anak saya itu uh, apa? Cukup satu ibu ya. Kenapa? Ibu, cukup satu saja ibu ya. Iya, makasih. Ya, terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Itu sabda Rasul, Bu, bukan ucapan ustaz, ya. Supaya dipahami bahwa Rasulullah mengatakan syaraful mukmin qiyamuhu bil lail. Ya, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Dan ini sabda Rasulullah SAW. Dan itu karena yang ini yang menyabdakan Rasulullah pasti. Ya. Maka seorang mukmin pasti akan mulia dengan sholat malamnya. Maka coba ibu untuk memotivasi diri selalu ingat ini. Jadikan itu sebagai patokan. Karena manusia itu biasanya baru semangat ketika ada motivasi. Ya di saat ada motivasi diri, maka di saat itulah kita akan semangat ya untuk melakukan suatu perbuatan. Makanya kata para ulama, jiwa kita ini butuh kepada mudaroh, rayuan. Kita harus merayu jiwa kita. Ya ketika kita misalnya sedang malas melakukan ketaatan, segera rayu dan kita ingatkan kepada jiwa kita tentang keutamaan yang besar daripada amalan tersebut. Nah ini diantara cara dan ibu sebenarnya sudah menemukan caranya itu bu. Tinggal ibu istiqomah untuk terus memberikan kepada kita ya motivasi. Karena motivasi itu sangat butuh sekali dalam kehidupan kita. Ya dengan motivasi itulah kita bisa semangat kembali untuk ya meniti jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Ibu ya. Ibu ingin sholat tahajud dan saya ingin istiqomah bagaimana sholat tahajud. Pertama tadi, kita harus motivasi diri setiap malas kita ingat akan pahalanya yang besar. Yang kedua, ya, harus kita melawan hawa nafsu kita memang. Makanya kalau kita tidak bisa menahan melawan hawa nafsu kita sulit. Kata Rasulullah SAW, Afdol jihad, jihad yang paling utama dan paling istimewa apa itu? Ya berjihad melawan hawa nafsu. Salah satu riwayat yang lain, al-mujahid man jahada nafsu li ta'atillah ya orang yang berjihad itu hakikatnya yang menjadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ya. Karena setan tidak suka kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita berusaha untuk memberikan motivasi dan melawan kemalasan. Ya, dan harus Ibu ya di setiap amal itu harus ada seperti itu. Kenapa? Karena selama kita hidup, setan akan terus mengganggu. Hawa nafsu terus ada dan syahwat pun ada. Berarti perjuangan menghadapi itu semuanya akan terus ada selama kita hidup. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melawan hawa nafsu kita tersebut. Ya. Yeah. Nah ini Ibu, semoga Ibu diberikan oleh Allah kekuatan, kemudahan ya agar kita ibu-ibu dan semuanya istiqomah di atas amalan soleh ya terutama keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita Amin. semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima juga amalan-amalan kita wabillahi taufik subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh